الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا وإياكم من أمة سيدنا الحمد لله الحمد لله الذي أجلسنا وإياكم في مجلس سيدنا صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد yang saya muliakan dan saya hormati serta saya cintai para habaib yang begitu banyak hadir di sini saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya semuanya. Di sini hadir ada Ketua Rais Rabita Alawiyah dan Habib Abdul Rahman dan khusus sahibul ma'had Al-Habib Hasan bin Mustafa Al-Haddad. Mudah-mudahan semuanya diangkat derajatnya oleh Allah. Mudah-mudahan Allah muliakan semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur. Sehat walafiat. bisa senantiasa membanggakan dan membahagiakan kakeknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para kiai, para alim ulama, para asatidz yang hadir di majlis ini semuanya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah agar semuanya bisa menjadi penerus baginda Nabi Muhammad yang senantiasa menjadi kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari wabil khusus santri dan para santri dan para santriwati kekasihnya Allah kekasihnya Rasulullah mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah mudah-mudahan senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat diberikan akhlak yang mulia dan bisa membanggakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang saya hormati semua hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Alhamdulillah kita malam hari ini bisa berkumpul di dalam majlis bukan lain majlisnya Rasulullah ini majlis saya terharu luar biasa duduk dari tadi apalagi tadi barusan mendengarkan yaitu adalah nasihat-nasihat mutiara yang sangat luar biasa. Ketika kita mau pulang diberi hadiah yang besar, tidak ada lain hadiah adalah usikum wa nafsi bitaqwallah. Inilah takwa. Tadi kita mendengarkan subhanallah Beliau Rahman menjelaskan sebagai mewakili daripada Mahat Ketika mau mengantar kalian Wahai para santri santriwati bekal yang sangat luar biasa. Seperti Imam Habib Abdullah bin Al-Hajjaj "Alaika bitaqwallah." Ini adalah takwa. Diberi isi ilmu, diberi segalanya mau pulang dibekalin subhanallah. Bekal yang paling istimewa adalah takwa diingatkan sholat berjamaah, diingatkan akhlak mulia kepada orang tuanya, kepada tetangganya, diingatkan untuk macam-macam luar biasa. Inilah yang membanggakan baginda Nabi Muhammad. Karena kita malam hari ini selain daripada haflah adalah memperingati Maulid Nabi Muhammad. Apa yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad? Tidak ada lain adalah inilah wasiat-wasiat Rasulullah yang mana diperintahkan oleh Allah Jalla Jalalu dalam Al-Qur'an Allah bersumpah wal asri innal insana lafi khusr demi masa demi umur yang Anda miliki di dunia ini subhanallah Masa yang dimaksud di sini masa secara umum tetapi sebagai individual adalah demi umur yang diberikan oleh Allah kepada Anda. Bahwa manusia yang paling mahal adalah umur. Kalau membuang umurnya di dalam tempat yang bukan pada tempatnya yang diajarkan Rasulullah, ialah orang yang rugi kata Allah Subhanahu wa taala. Rugi Subhanallah, kalau sudah Allah mengatakan rugi, pasti pasti rugi kan? Pasti. Orang kadang-kadang dibilang katanya, wah nggak nonton TV rugi loh. <laughs> ada apa tidak jadi? kira Ya. Kamu tadi nggak lihat, nggak hadir maulid, rugi. Kamu nggak keluar main, rugi. Ada nggak kira-kira begitu? kepada aku, ini subhanallah rugi padahal yang nggak keluar justru nggak rugi tapi orang bilang katanya rugi nggak maksiat orang suka ahli maksiat tadi malam kamu nggak ikut main itu dan seterusnya maksiat rugi jadi pemuda kok begitu Zaman gini kok ini dan seterusnya rugi. Ada hal yang tidak berbuat itu adalah tidak rugi. Tapi kalau Allah yang mengatakan rugi, pasti rugi. Karena yang tahu mana yang baik dan yang mana yang buruk adalah hanya Allah Jalla Jalaluh. Ini rugi. Wal asri innal insana lafi amanu Yang pertama iman. Sudah jelas kita alhamdulillah orang-orang beriman. Wa amilus hati. Insya Allah kita tergolong orang-orang yang berbuat amalan yang soleh. Tapi yang ketiga dan keempat ini yang kadang-kadang berat. Wa tawasaw Ini yang berat kadang-kadang gak enak. Nah, mau nasihatin orang gak enak. Betul apa betul? salah biarin aja mau negur nggak enak ada apa tidak kira-kira di pesantren temennya salah mau negur nggak enak ada nggak jujur aja masya allah jujur semuanya deh ini sudah berhasil ini berarti kalau orang belum jujur itu orang yang tidak berhasil betul apa betul salah nggak ngaku salah lagi pura-pura nangis lagi nangis ada apa tidak Kok sepakat dong? Udah salah, karena aku salah, dibilang nah nangis. Ada apa tidak? Siapa? Tuhan Subhanallah. Kura-kura nangis, padahal biasanya galaknya luar biasa. Gak peduli ini, lihat orang nangis saja gak nangis malah dibantai sama dia. Ketika duduk di kursi begitu, nangis sama pura-pura nangis. Pura-pura nangis. Berarti pembohong apa jujur? Oh, sepakat semua? Mudah-mudahan sampai dengar sampai kelar di pengadilan mana? Pengadilan apa namanya? Ini luar biasa subhanallah. Yang lebih aneh lagi sudah pembohong dia menuduh orang lain yang bohong. Ada nggak kadang-kadang begitu? Berarti kalau yang begitu ngikutin. Betul apa betul? Tapi Abdurrahman mengatakan bahwa tulisan, tulisan. Ya, tulisan bisa aja kompromi dengan orang tuanya, bisa nggak kira-kira? Loh, bapaknya yang jawab bisa. Saya anak daripada nanti dikasih hadiah di sekolah. Tapi kalau orang yang begitu berarti ngikutin Masya Allah. Ini daripada jujur. Sebelum ditulis nanti ini jujur. Jadi supaya nggak bohong gimana? Ingetin anak-anaknya betul. Ini yang dikerjakan Hijrah mulai pada bulan Rabiul Awal. Hijrahnya Rasulullah di dalam bulan Rabiul Awal. Itu Muharram itu ada bilangan tahun bulanan yang sudah biasa aja. Tetapi Rasulullah hijrah itu di dalam bulan Rabiul Awal masuk Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Subhanallah. Ketika itu hijrah dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu Jabal Thor itu namanya apa Bu eh, Thor itu adalah namanya apa pesan tren cuma dulu nggak ada namanya mahat tetapi isinya adalah pesantren itu hakikatnya begitu juga Gharah itu adalah pesantren gurunya Allah muridnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jangan dianggap pesantren baru ada zaman Rasulullah sudah dibuat Cuma di sini subhanallah, apa yang terjadi ketika Rasulullah hijrah di dalam bulan Rabiul Awal, masuk di dalam gua, subhanallah, ketika Sayyidina Abu Bakar melihat orang yang di luar karena mereka sudah mau mengancam mau membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau membunuh Sayyidina Abu Bakar mereka datang ke dalam muka mulut gua walaupun mereka sudah ditutup oleh Rasulullah dengan siasat dengan ini tapi bisa mengejar mengejar mengejar mengejar subhanallah apa yang terjadi ketika Rasulullah melangkah melangkah ditutupin oleh Rasulullah ditutupin oleh si Abu Bakar dengan apa menyuruh pengembala kambing untuk datang memberikan susunya ke Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar menutupi tapak kakinya Rasulullah. Menutupi tapak kaki bekas kakinya Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar supaya diinjak-injak oleh oleh kambing supaya tidak bisa terbaca karena orang jahiliyah bukan orang bodoh, orang pinter tapi keblik. Orang jahiliyah bukan bodoh, dia ahli buat puisi, dia ahli dagang, orang dagang kira-kira orang bodoh atau orang pinter. Kok jawabnya pelan? Makanya presiden kita pintar apa enggak? Eh, jawab yang benar. Pintar apa tidak? Tidak. Dikit-dikit katanya kita hitung dulu. Ada apa tidak presiden ngomong begitu? Ada. Mau ngangkat menteri, hitung dulu. Ada kalkulasinya. Mau ini ada hitungannya, makanya selalu lambat Mikir, betul betul? Kata presiden kita pejabat. Masa nggak tahu sejarahnya presiden? Jangan-jangan nggak tahu presiden namanya siapa? Tahu nggak presiden kita namanya siapa? Siapa namanya? Cuma di sana banyak ibu-ibu santriwati, masya Allah. Kalau ada lagi. Tuh. Presiden kita namanya siapa? Nah, gitu banget. Ya enggak. Namanya siapa? Jokowi. Dia pedagang bukan? Makanya pinter enggak? Pinter enggak? Kok ragu bilang pinter? Pinter enggak apa? Pinter bohong ada pinternya. Tetapi masalah kepikir enggak nanti hitung sendiri. Orang jahiliyah itu pinternya luar biasa, subhanallah. Buat puisi, kalau orang buat puisi, syair itu adalah orang ahli bahasa, ahli sastra, ahli khayal, ahli ini, ahli ini. Berarti pintar apa bodoh? Sampai ada perlombaannya, sukuka. Kalau malam untuk perlombaan syair, kalau siang untuk bazar, subhanallah berarti pedagang dan juga ahli sastra. Ini yang pinter-pinter, cuma kebeli. Nah. Itu jahiliyah. Kalau ngajarin orang bodoh itu gampang, tapi kalau ngajarin orang pinter biasanya kalau ngajarin orang pinter biasanya gimana? Kalau orangnya nggak bener kok keblinger diomongin gini nggak bisa harusnya begini ada cara lain ada goal ini ada goal ini nyari jalan untuk supaya tidak ngikutin atu. betul apa betul kalau bodoh bilang A ah, O oh, A ah, ya ya udah jalan aja kecuali kalau orang pinter dia taat kepada Allah ini masalahnya di dalam hati orang pinter lebih hebat tapi dengan syarat hatinya sudah taat kepada Allah ini Sayyidina Abu Bakar diajarin oleh Rasulullah ketika masuk di dalam gua subhanallah dikejar-kejar oleh orang-orang kafir mereka itu percaya kepada dukun kepada orang yang disebut pinter yang bisa membaca safa lagi subhanallah orang-orang Mekah datang ke orang pinter ini kalau sekarang disebut namanya orang pinter padahal kadang-kadang beli betul apa betul ya enggak yang bisa buat duit pinter enggak Siapa contohnya? Nggak kenal. Kok ada yang Dimas benar? Kanjeng, kanjeng. Siapa namanya? Oh, pintar apa tidak? Oh, uang yang sudah doktor, profesor aja ketipu, marwah Dawud tuh. Betul, betul. Itu semua pinter tapi keblinger. Ini yang payah, ini yang pinter keblinger. Kalau bodoh mesti mending. Yang penting mau belajar. Tapi kalau udah pinter kadang-kadang diomongin dia yang ngguruin kita. Ada apa sih kira-kira? Banyak. Ini biasanya kadang-kadang yang pinternya tanggung ini begini. Makanya kalau santri tadi dipesen sangat setuju luar biasa. Karena ilmunya mesti tanggung. Kadang-kadang ibu bapaknya dipinter-pinterin sama anak. Ada apa tidak kira-kira? santai, gitu udah capek sholat jamaah apa? Mama, sana tiap hari kita sholat jamaah, pengen di rumah 10 hari istirahat. Ada apa tidak kira-kira? Nggak apa-apa, nanti kalau kesana yakin kita sholat jamaah terus Masa di rumah nggak boleh nonton TV Udah di gitu pesantren nggak boleh Di rumah lagi nggak boleh Kapan mau nontonnya? Kira-kira udah ada nggak yang siap-siap begitu? Ada. Ada. Jujur semuanya. Nanti mungkin yang akan datang bukan kertas, dibawain CCTV ke rumahnya masing-masing. Ini suatu saat barangkali begitu caranya loh. Karena kan ini masalahnya masalah kebohongan. Ini masalahnya masalah kebohongan. Makanya Indonesia goncang juga gara-gara apa? Oh. Pas. Masalahnya masalah dibilang Quran atau orang ulama mengatakan bohong. Oh. oh. goncang kalimat bohong ini. Zaman Rasulullah begitu juga. Sampai Rasulullah dikatakan alamin, alamin. Karena banyak orang yang suka bohong. Jadi jahiliyah itu permulaannya adalah dari kalimat bohong. Santri dididik untuk membasmi ini semuanya. ini, Dan nah ini Rasulullah. Ketika Rasulullah di dalam gua itu bersama Sayyidina Abu Bakar, itu rombongan datang ke situ melihat. Kata orang pintar itu subhanallah dia bisa membaca tapak, karena pinternya luar biasa walaupun sudah diinjak-injak oleh maaf maaf tadi kakinya apa namanya kambing itu tapi Messi bisa baca subhanallah dibaca terus terus terus semua rombongan ikutin, membunuh Rasul membunuh Sayyidina Abu Bakar dapat hadiah ya, 100 onta luar biasa. Ketika sampai di dalam mulutnya gua, di situ kata Nabi sampai di sini kakinya Rasulullah dan Abu Bakar tidak ada lain kecuali masuk masuk gua dengan keistimewaan Allah Wanzala sakinata alaihim dan seterusnya diturunkan tentara yang lantara buha yang kalian tidak terpikir bahwa itu adalah tentara Allah. Makanya kalau kita dibantu oleh Allah enak luar biasa buha. Maksudnya bukan hanya melihat yang tidak terlintas di dalam hati anda, pikiran anda bahwa laba-laba itu tentara Allah. rum bukan laba-labanya, rumahnya. Rumahnya laba-laba itu adalah yang paling ringan, yang paling mudah hancur. Betul betul? Tapi Allah jadikan itu tentara. Jadi tentara tidak harus dengan banyak senjatanya, tidak. Tentara kalau dibela oleh Allah, walaupun kelihatannya kecil, dia yang menang. Subhanallah. Apa tidak ingat Abu Jahal itu Fir'aunnya umat Nabi Muhammad itu Abu Jahal kalahnya matinya dengan Abdullah bin Mas'ud orangnya kecil Abdullah bin Mas'ud paham apa tidak jadi menangnya Islam bukan karena banyaknya bukan karena ininya tapi karena bergantung kepada yang maha luar biasa Allah inilah akan menjadikan modal kita Modal kita menghadapi segala galanya. Dalam belajar, dalam ilmu, dalam berdagang, dalam usaha, apalagi dalam perang, dalam menjaga akidah, dalam menjaga semuanya modalnya ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika sampai di dalam gua, subhanallah, di depan itu rombongan, itu subhanallah semuanya ikut kepada orang pinternya tadi alias dukunnya atau alias apa saja sebut aja namanya. Yang suka baca-baca itu tapak tangan, baca ini, baca itu, ada apa tidak? Ada. Oh, kamu rezekinya banyak nih. Tapi tolong 10% untuk saya ya. Kalau enggak, resep rezekinya. Ininya ini percaya bahwa rezeki bukan karena Allah tetapi karena sesuatu yang ada di sekitarnya. Padahal rezeki itu ada di tangan Allah. Kemenangan ada di tangan Allah. Apapun kejadian. Dan ini subhanallah Rasulullah ketika sudah masuk. Itu orang sampai di mulut. Subhanallah semuanya percaya kepada dukun ini. Kepada orang pintar ini. Tapi ketika melihat ada tentara Allah. Tentaranya tidak pakai senjata. Enggak pakai senjata, tentaranya rumah, laba, laba. Tambah lagi, apa namanya, burung, merpati yang bertelur di situ. Burung yang bertelur di situ, itu tentara Allah. Yang menjadikan apa? Pecah yang di depannya. Yang tadinya mau membunuh Rasulullah terpecah menjadi dua. Subhanallah terpecah menjadi dua. Bagian sekuler kalau bahasa sekarang. Sebagian lagi ortodok yang ngikutin dukunnya tadi mengatakan terbelah menjadi dua. Subhanallah ini kejadian di depan Rasulullah, di depan Sayyidina Abu Bakar. Ini ini orang-orang pintar ya. dan yang pintar ini ngikutin si dukun tadi bahwa ini sampai sini. Memang ketika dibaca sampai sini Pangnya sekuler, apa tidak? Jangan nanti dia paksa ada dulu ada sekuler. Maksudnya yang pakai otak-otakan, tidak pakai akidah. Dia mengatakan, subhanallah kata dia, dikatakan ini Muhammad tidak mungkin masuk sini. Sekuler. Karena semuanya ditimbang dengan akal tanpa ada iman. Nah, tidak mungkin Muhammad Abu Bakar. Kenapa tidak mungkin? Masa rumah laba-laba yang sudah lama itu kalau dia sejarah itu bentuknya sudah hitam. Berarti rumah laba-laba yang baru apa yang udah lama? Lama, lama Udah kehitam-hitaman, jadi bukan yang baru, baru putih. Biasanya lama, kotor, kena debu, kena ini, dan seterusnya. Sudah arahnya ke situ. Jadi kata orang yang sekuler ini pakai otak aja, tidak mungkin. Kalau masuk, baru kemarin. Muhammad dan Abu Bakar keluar. Kalau masuk pasti rumahnya Betul. Burung sudah bertelur banyak. Kebiasaan burung bertelur sehari satu, sehari satu, sehari satu. Perlu macam-macam. Sebelumnya bertelur, dia membuat rumahnya dulu. Sebelum membuat rumah, dia cari tempat yang aman. Jadi perlu beberapa hari. Menurut akal, dihitung-hitung akal, enggak mungkin. Betul apa betul? subhanallah orang itu begini. ketika mengatakan begitu ada yang ikut-ikut iya juga ya pindah ke sini satu lagi iya juga ya kata si dukunya enggak sampai di sini masuk bagian lagi pengikut ortodoknya enggak saya ikutin ini saya nggak bilang kiai enggak bukan kiai bukan guru ini du dukunya, ikut sini kata dia enggak enggak mungkin pakai otak ikut lagi, satu lagi ikut lagi di sana. Mulai banyak, subhanallah. Ketiga banyak ini itu hampir tanding ini. Jadi gimana nih? Masuk apa tidak? Kata yang bersih masuk, kata dia nanti dulu. Kita lihat dulu. Sini Abu Bakar mendengar apa tidak? Sini Abu Bakar. Mendengar dari dalam. Rasulullah dengar dari dalam. Sini Abu Bakar subhanallah mulai gemeter ini orang udah banyak. Orang di depan sudah pakai pedang membunuh Rasulullah. Tidak Bakar tidak ada pedangnya, tidak ada ininya, tapi di dalam dadanya ada Allah Jalla Jalaluhu. Ada Allah Jalla Jalaluhu. Rasulullah muallim, guru besar yang luar biasa yang sudah dididik oleh Rasulullah di Gua Hira dan lulus daripada didikannya mendidik muridnya Sayyidina Abu Bakar di pesantren di Gua Solo, di Gua apa? Solo. Tadinya belajar di Gua Hi, Hiro. Ini ketika mendidik Sayyidina Abu Bakar ketika itu menangis. Dalam Al-Quran dituliskan ini yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Apa itu Quran? Kata-kata Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya kepada muridnya, muridnya satu. Kenapa Sayyidina Abu Bakar? Karena calon khalifahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena calon khalifahnya Rasulullah. Ini dididik khusus didikan akidah yang luar biasa. Ketika di dalam dikatakan Sayyidina Abu Bakar menangis. Ya Abu Bakar, kenapa kau menangis ya Abu Bakar? Ya Rasulullah, kalau mereka menundukkan kepalanya melihat, pasti akan kata Rasulullah SAW, Rasulullah tenang. Guru yang mulia itu tenang luar biasa. Ada kejadian apapun tenang karena dia akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka gurunya Rasulullah mengatakan membuka mindanya, otaknya sehingga Abu Bakar dibuka. Bukan mengatakan ya Abu tenang, Allah itu ada. Nah, guru yang mulia nggak begitu. Rasulullah mengatakan ya Abu Bakar, maka luka bisnaini Allahu thalithuhuma ya Abu Bakar engkau orang mukmin engkau sudah beriman kepada aku engkau sudah la ilaha illallah diingatkan oleh Rasulullah ya Abu Bakar mabaruka bagaimana menurut pikiran kamu kalau ada orang berdua di situ ada Allah kira-kira ada yang bakal menganiaya apa tidak langsung si Abu Bakar terbuka mindahnya otaknya terbuka. Sayyidina Abu Bakar, Ya Allah, Ya Rasulullah. Kalau sudah ada Allah, semuanya itu akan tertutup. Walaupun di belakangnya super power, walaupun duitnya banyak, walaupun senjatanya banyak, kalau bersama Allah pasti menang apa tidak? Nah, nah ini yang dididik oleh Rasulullah. Akidah, jangan takut, jangan ini. Kamu bersama Allah, maksudnya Kenapa? Setiap gerik-gerik Anda itu adalah yang diingat Allah. Jangan sampai nggak sholat di masjid, kertasnya mana ya kertasnya? Bapaknya nulis P dihapus, bisa apa tidak kira-kira? Bisa nggak kira-kira? Bisa Bisa. Tapi kalau ingat Allah, walaupun kertas, tidak ada kertas pun. Ya Allah, saya harus sholat, pesan guru saya. Saya harus ini, saya harus berbuat baik, saya harus ini. Dilihat, tidak dilihat, yang melihat. Allah. Yang melihat. Allah. Yang melihat. Allah. Nah, ini yang diharapkan oleh Rasulullah. Makanya saya Abu Bakar, apa rahasianya mampir ke Kubah. Selain untuk melabui mereka, padahal bisa aja langsung Allah akan menjaga Rasulullah. Tetapi sengaja mampir, mendidik dulu, mendidik mendidik Sayyidina Abu Bakar dan ini dilestarikan oleh Allah. ini yaqulu li sahibihi la tahzan Allaha ma'ana in ini kalimat yang paling pentingnya kalimat innallaha ma'ana sesungguhnya Allah bersama kami jadi inilah adalah ma'iyah yang paling mahal orang mukmin ditakuti oleh semuanya karena ada ma'iyah ma'allah ma'iyah ma rasulillah ini ma'iyah kebersamaan dengan Allah kalau sudah bersama dengan Allah idza arada syai'an an yakula lahu itu paling tenang. Orang kadang-kadang tenang kalau dikawal polisi. Ada apa tidak? Orang paling tenang kalau ada apa ini? yang dikantor? Pada nggak kenal duit ya. Orang sini kalau jual beli pakai apa? Nggak, aku tahu bos. Duit. Kalau nggak ada duit, nggak tenang. Kalau nggak ada ini, nggak tenang. Tapi kalau nggak ada Allah, Nah, orang harus berpikir Rasulullah mengajarkan Anda tenang, Anda segala-galanya itu dengan bersama Allah. Uang hanya sebab, polisi hanya sebab, senjata hanya sebab, semuanya hanya sebab. Hakikatnya adalah Allah. Inilah didikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dididik, ma kabisna ini Allahu salituhuma. Seorang guru Rasulullah sendiri gurunya Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan ketakutan dalam ketakutan bukan takut kepada Sayyidina Abu Bakar sendiri takut kalau Rasulullah terbunuh Rasulullah kata Rasulullah aku sendiri takut aku takut kata Sayyidina Abu Bakar kalau aku mati aku sendiri Abu Bakar tapi kalau engkau meninggal ya Rasulullah siapa yang akan meneruskan agama ini Rasulullah menjawab maka luka ini Allahu rumah. Ya Abu Bakar Kamu sebagai orang mukmin, Kamu sebagai orang Islam Sudah ada di dadamu La ilaha illallah Tidak ada yang bisa kecuali Allah Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah Tidak ada yang mematikan anda kecuali Allah itu makna la ilaha illallah ditanam di sininya luar biasa ini menjadikan orang yang hebat kalau mau berbicara bohong atau tidak lihatnya Allah bukan lihat kamera bukan lihat tulisan kalau anda mau menang atau tidak lihat Allah kalau anda dimenangkan oleh Allah pasti menang kalau Allah mau panggil maka itulah kemenangan anda Nyatanya iskariman haumun syahidah Hidup mulia ataupun mati syahid. Berarti dua-duanya adalah menang di jalan Allah. Karena yang dilihat Allah. Mau mati pun itulah yang terbaik untuk kita menurut Allah. Mau hidup, hidupnya juga baik, mulia. Jangan sampai hidup, tapi hidupnya terhina. Ini adalah orang yang dididik oleh Rasulullah SAW. Makanya pesantren itu sebetulnya sudah ada dari dulu, cuma tidak ada namanya. Cuma ini adalah contoh yang kecil Rasulullah mendidik. Begitu juga Rasulullah dulu dididik oleh Allah di dalam buah Hira ketika Iqra, ada bikari? Apa maksudnya Iqra sampai tiga kali? Menguji dan menunjukkan, bukan menguji lagi, menunjukkan kepada Allah bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang jujur luar biasa. Dari mana? Bukan Al-Amin. Al-Amin itu orang-orang yang Mekah yang mengatakan begitu. Tapi kesaksian dari Allah Jalla Jalaluhu. Disuruh ikra. Ma'ala Nabi Qari. Jujurnya Nabi Muhammad. Memang Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Maka Nabi Muhammad mengatakan, mana Nabi Qari. Ma'ala Nabi Qari. Ikra. Mana Sampai tiga kali. Ikra. Bismi Rabbikal Ladhi. ketiga Ketika disambung, Ya Muhammad baca dengan izin Allah baru Nabi Muhammad ngikutin. Saya bisa itu karena Allah. Hebat apa tidak Nabi Muhammad? Dikaitkannya itu dengan akidah. Ketika mengajar maka dikaitkannya dengan akidah, maka orang mukmin ditaruh di mana saja pasti dia baik. Makanya kita dilarang untuk memilih pemimpin pemimpin apa? karena bahaya untuk Anda. Dia tidak takut kepada Allah. Yang penting adalah kepentingan. Sekarang baik sama Anda karena untuk kepentingan. Besok Anda akan ditusuk dari belakang oleh dia Alhamdulillah. Yang penting dia menang. Bukan yang penting kita benar. Ini kalau orang mukmin tidak. Hatta sama orang kafir, itu orang kafir akan hidup bahagia di bawah pimpinan orang mukmin yang sejati. Karena karena dia akan dijaga oleh orang mukmin. Karena dia takut bukan takut sama dia, takutnya sama siapa? Allah. Tidak boleh mendolimi orang kafir. Selagi dia tidak mendolimi kita. Tapi kalau dia sudah mendolimi, nah urusannya bukan karena kafirnya, karena dolim. Nah, ini orang mukmin yang sejati. Semua dipuji oleh Allah. Makanya luar biasa Rasulullah SAW ketika memperingati baginda Rasulullah kita harus berpikir bagaimana kenapa Rasulullah begini. Rasulullah begini luar biasa mengajak otak kita supaya berpikir, berpikir bahwa semuanya itu adalah kehendak Allah. tenang, obat tenang kita bahwa Allah Maha Besar, yang lainnya kecil, dunia kecil, ini semuanya kecil. Jadi jangan sampai Allahnya dijual untuk membelikan dunia. Jangan sampai gara-gara dunia sholatnya ditinggal. Jangan sampai gara-gara dunia ibu ayahnya tidak dihormati karena Allah marah kalau ada orang tidak menghormati ibu dan ayahnya. Kenapa kita hormati dia? Karena Allah menyuruh kita. Betul atau betul? Karena ridha Allah tidak akan diberikan kecuali kalau ibu dan ayah kita ridha. Nah, ini untuk melawan hawa nafsu kita. Ketika ibunya mengatakan bangunin, bangunin, bangun, bangun, ah nanti dulu. Ada atau tidak ada? ada? Padahal di pesantren biasanya sebelum subuh udah bangun. Kalau di sih mencak-mencak. Tahu mencak-mencak nggak? Kakinya kayak kambing disembelih. Ada apa tidak? Marah-marah, mm, mm, pura-pura nggak deng. Ada apa tidak? Baru dibangunin, belum lagi disuruh. bilang, nih, dari ini cuma tapi kalau di pesantren tek tek tek tek tek aja udah loncat apa tidak? Ada apa tidak? Baru ada ustadznya, habibnya, kiainya lewat aja, loncat apa dia. Tapi kalau ibu bapaknya datang, hmm, kadang-kadang dia narik selimut apa bangun loncat. Dulu, dulu, dulu. Ini jangan sampai itu ini, Ini di sini ditanamkan iman. Di pesantren itu ada dididik iman, iman, iman, iman. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Karena kalau sudah kuat imannya, semuanya mudah. Semuanya akan dibuat karena Allah. Allah menyuruh kita sholat, kita sholat. Allah menyuruh kita ngaji, kita ngaji. Allah menyuruh kita jujur, kita jujur. Ini semuanya wasilah. Yang penting Allah ri, ridho. Subhanallah. Ini Rasulullah mendidik, mendidik luar biasa di Gua Hira di Mekah dididik oleh Allah. Gurunya siapa? Allah. Allamal insana malam ayat kelima di dalam surat Iqra. Allamal insana majlis Taklim bukan. Tuh, dia kepada al insan diajarkan oleh Allah yaitu insan yang al-murad bil ihsan termasuk Hamid Ali sahih Muslim tudur mengatakan al-muradu huna Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu adalah Rasulullah berarti Rasulullah murid dan Allah guru. Kalau ada guru, ada murid yang terus menerus pesantren bukan? Nah ini iya, ada terus iya, diajarkan. Santri itu beda dengan sekolahan biasa. Bukan merendahkan sekolah biasa. Kalau sekolah biasa pada waktu-waktu belajar udah habis itu selesai. Tapi kalau pesantren malam murid, pagi murid, siang murid. Udah mau pulang aja sepuluh hari bisa dipesan lagi. Betul atau betul? Ini pesenin ini begini, ini begini. Subhanallah, ini istimewanya pesantren. Jadi diajarkan terus mengikuti Rasulullah. saw dikatakan al insana malah Ya Di situ menunjukkan kejujurannya Rasulullah saw alaihi wasallam. Jujurnya luar biasa sampai tiga kali ditanya oleh Allah, disuruh oleh Allah, ikra mana nabi qari, mana ma nabi mana ikra Coba kalau orang sekarang disuruh ambil nih, enggak ah, yang keduanya ambil, enggak apa-apa, ambil enggak kira-kira. Ambil enggak? Enggak, enggak usah disuruh. Enggak disuruh aja kadang-kadang. Ada apa tidak? Pennya hilang. Kebetulan pennya hilang. Tugas belum selesai. Mau nulis susah. Kira-kira ngambil enggak pennya teman? Dulu, dulu. Ada enggak yang suka ngambil? Masya Allah. Ini pennya orang nggak pakai ini. Enggak apa-apa, ada urusan belakang. Kalau ditanya, kamu ngambil ya? Jawab Enggak enak kok. Muridnya siapa kalau yang suka bohong? Hmm, tulis aja kalau bohong temen Ahok itu aja. Hmm. Betul apa betul? Bangunin sama ibunya disuruh beli tolong ke warung. Oh, lagi capek, sakit kakinya. Ada nggak anak-anak begitu pak? Oh, anak-anaknya udah boleh jujur semuanya pak. Kalau punya orang jujur itu paling enak. Paling enak presiden jujur, paling enak istri jujur, suami jujur, murid jujur, guru jujur. Semua ini kejujuran. Makanya Rasulullah di sini ikhlas ma'ana biqari. Kejujuran yang diangkat oleh Allah. Inilah pemimpin yang paling mulia. Jujur, tapi pemimpin yang paling dahsyat, yang paling jelek adalah pembohong. Betul apa betul? Ini ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jujur adalah alat nomor satu. Anak jujur, orang tua jujur, suami jujur, ini jujur. Inilah pesantren dididik 24 jam untuk apa? Melatih kejujuran. Intinya nomor satu itu dicela supaya dikomah kalau sholat di masjid dimarahi kadang-kadang di apa namanya dihukum kadang-kadang ini bukan karena benci karena dilatih menghilangkan setan-setannya yang mengajarkan kebohongan betul ini ini subhanallah ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Makanya Rasulullah terus mengajarkan kejujuran, kejujuran. Kalau disebut sama orang-orang musyrikin, orang-orang ini memang sudah terkenal al-amin, al-amin orang yang jujur, orang yang jujur. Tapi bukti nyata yang dilestarikan oleh Allah dalam Al-Quran, Iqra, ma'ana biqari. Dalam hadisnya, ma'ana biqari, ma'ana biqari. Menunjukkan sampai tiga kali Rasulullah disuruh, padahal yang menyuruh malaikat, yang menyuruh adalah Allah Jalla Jalaluh. Itu ma'ana biqari, ma'ana biqari. Tidak dimarahi oleh Allah. Kalau memang Nabi Muhammad itu diartikan seperti orang sekuler mengatakan, nggak nurut katanya Zumba, ya nggak baca. Rasulullah jujur, tidak mau. Makanya Allah tidak marah. Tapi menyuruh malaikat Jibril menyambung lagi. Ikhra bismi rabbika ladhi. Baca dengan Allah yang apa dengan izin Allah yang maha menciptakan segala-galanya. Maka termasuk bacaan, termasuk apa saja. Kalau Allah menyuruh, insya Allah itu adalah bisa. Karena Allah Makanya memang ketika karena Allah langsung dibaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ilmu luar biasa. Ini tidak didapati di majelis-majelis kalau bukan majelis ilmu, enggak ada pembahasan begini. Pembahasan begini kita di satu. Kenapa kok begini? Kenapa begini? Pakai akal, pakai ilmu, tapi ingat tauhid semuanya itu dengan izin Allah. Apa yang terjadi di luar, apa yang terjadi di luar di gua itu, ketika satu orang sekuler tadi, satu orang ortodok yang mengikuti si yang mengaku pinter, terjadilah perdebatan di depan Sidna Abu Bakar dan Rasulullah. Mendengar kemuliaan, subhanallah. Jadi tentaranya tadi apa? Tentaranya tadi apa namanya? Rumahlah juga burung yang bertelur, betul ya, betul. Kita pahamnya kalau dibilang junub tentara, oh berarti rumah laba-labanya akan nyerang. Bukan. Burungnya akan nyerang juga. tapi berubah pikirannya orang yang di depan. Dengan melihat ini, maka berubah. Satu jadi sekuler, satu jadi orang or togok Yang ortodok itu tidak mau pakai akal. Apa kata burungnya? Udah aja. Racun pun disuruh makan, makan istilahnya begitu nggak dipakai. Kalau yang ini tidak akal, yang hukum sekuler, apa yang terjadi? Ribut sendiri. Yang sekuler tambah banyak, yang ini tadinya banyak berkurang, akhirnya ribut. Akhirnya daripada kita ribut sendiri, kalau sudah yang ribut, Apalagi orang jahiliyah itu paling muda itu pedangnya keluar. Ha, ha, ha, hampir perang. Subhanallah antara ini dua. Apa yang terjadi? Gara-gara melihat itu tadi. Jujur tadi tidak bergerak. Tapi dengan izin Allah berubah otaknya. Akhirnya mengatakan apa? Daripada kita perang sendiri, kita voting aja, voting. Kalau bahasa sekarang Voting antara yang ortodok dengan ya ini. Yang menang mana itu kita ikutin. Orang pinter-pinter apa bodoh sih itu? Pinter tapi ke Beringat? di voting. Ketika di voting, kalau yang menang ortodok berarti masuk, harus diserang masuk. Kalau yang menang itu orang sekuler, berarti harus apa? Pulang. Taruh aja begitu. Ketika di voting yang menang yang sekuler, akhirnya kemana? Pulang. Rasulullah selamat apa tidak? Sehingga Abu selamat apa tidak? tentara Allah, tentara Allah tidak harus perang. Tapi orangnya dirubah pikirannya, mau jadi perang sendiri, akhirnya mereka ketakutan, takut mati. Yang namanya kafir itu paling takut. Yang paling yang namanya orang kafir itu paling takut. Mati. Dia takut, akhirnya gunakan ini. Udah lebih baik pulang. Rasulullah selamat atau tidak? Sayyidina Abu Bakar selamat atau tidak? Murid yang lulus sama tidak? Ini berhasil ditanamkan akidah. Makanya subhanallah, kalau kita lihat Indonesia ini menang melawan penjajah, menang melawan orang-orang luar biasa, itu berkatnya pesantren apa bukan? Lihat kalimat Allahu Akbar. Tahu runcingnya muncul dari mana kalau bukan dari pesantren? yang ditanamkan akidah walaupun dipecah belah mereka itu dengan divide et pecah belah pecah belah tapi ujung-ujungnya walaupun saat itu beratus tahun tapi yang namanya perjuangan perjuangan tapi dengan izin Allah akhirnya Indonesia merdeka atau tidak merdeka merdeka dengan apa dengan bantuan dari Allah Jalla Jalaluh Indonesia tidak dengan perang merdeka siapa bilang dengan perang Belanda keluar Bukan kita yang musir, yang musir Jepang. Betul apa kata kamu? Ada apa Belanda keluar dari Indonesia itu orang kita yang musir enggak kita berusaha musir tapi selalu kalah karena dipecah-pecah belah dibikin tempat Jepang galpong jahatnya luar biasa. Nah, habis Jepang apa namanya Belanda keluar, Jepang masuk tiga tahun setengah seperti bagaikan 350 tahun dijajah oleh Belanda. Betul atau betul? Kayaknya salah ya ini. Benar nggak jalannya? Udah jam satu nih. Ini luar biasa ini pelajaran untuk kita. Ini kan kembali kepada Rasulullah SAW terjadi Jepang jahat, merampas, merampok, ngambil wanita-wanita dan seterusnya. Cantik aja dikit, wush, ambil sama Jepang. Jahatnya luar biasa. Besi-besi yang ada diambil ganti kayu, mau dibuat senjata oleh Jepang. Karena Jepang lagi eh, lagi perang sama seku, sekutu Amerika dan seterusnya. Apa yang terjadi subhanallah? Itu berkatnya santri, berkatnya perjuangan Allahu Akbar, Allahu Akbar dimenangkan kemudian ketika tanggal 6 Agustus apa yang terjadi ini kepingin Indonesia merdeka padahal Bung Karno sudah sepakat dengan Jepang mau membuat kemerdekaan yang dikenal dengan BPUPKI sudah sepakat tanggal 18 akan musyawarah 18 Agustus betul betul diketuai oleh Bung Karno mengatakan apa rasanya Rasulullah katanya apa namanya Bung Karno ini para pemuda datang ke tempatnya Bung Karno sebelumnya itu Jepang tanggal 6 dibom oleh Amerika Nagasakinya dengan bom atom misi gerak misi ada kekuatan tanggal 9 dibom lagi satu lagi di Nagasaki subhanallah ketika dibom di sana nah untuk Jepang, memang kelihatannya Jepang yang dibom, Amerikanya sendiri nggak paham. Tapi Allah tujuannya Indonesia. Indonesia, ketika dibom lemah Jepang, otomatis yang di sini lemah atau tidak kira-kira? Lemah, lemah. Pemuda-pemuda Islam di Jakarta, subhanallah. Sekali lagi, pemuda-pemuda Islam tanggal 16 sampai berita itu karena dulu nggak ada WA. Dulu nggak ada telepon, sampainya lambat atau tidak kira-kira? Kalau sekarang sih lagi ngomong begini aja di Jakarta udah kasih komentar. Bisa apa tidak kira-kira? Subhanallah ini Jepang, subhanallah lemah. Orang Indonesia tahu pemuda-pemuda Islam datang ke Bung Karno. Dibaca dalam sejarahnya. Sekarang yang supaya kita tahu ini negara ini adalah nyambungnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika nyambung itu mau mereka tanggal 16 waktu itu Ramadan datang ke tempatnya Bung Karno mengatakan merdekakan Indonesia. Bung Karno merasa nggak eh Nah, nah, ada janji sama Jepang. Kata orang Jawa itu kalau orang Jawa itu biasanya nggak enakan. Paham apa tidak? Nggak enak. Itu udah janji sama Jepang tanggal 18 Indonesia akan diberi kemerdekaan. Kata pemuda Islam enggak sekarang lagi kesempatan Jepang lagi lemah. Iklan kena aja merdeka. Enggak enggak enak. Apa yang terjadi? Diculik. Sampai nggak sampai sini beritanya? Kayaknya nggak enak tubuhnya. Diculik kemana diculiknya? Res diculik ke 16 ke sana semua sama pemuda-pemuda Islam merdeka, tapi bukan untuk jahat, diculik untuk maksa. kan? buat proklamasi. Nggak mau juga, enggak enak. Tinggal dua hari, tanggal 16, ini tanggal 18. Enggak, jangan. Kalau tanggal 18, itu pun kalau dikasih, Indonesia merdeka dikasih. Bukan merdeka sendiri. Nanti akan hina dia selama-lamanya. Harus di belakangnya Jepang. Jepang ketika mau memberi kemerdekaan, tujuannya Indonesia bela sekutu. Melawan Amerika periksa tapi Suwarno diculik malam 17 itu datang dari Jakarta teman-temannya Bung Karno iya dah kita sepakat jamin besok akan dimerdekakan akhirnya dilepas lagi malam itu betul apa betul Ramadan waktu sahur baru buat coret-coretan proklamasi sampai ada coretan yang nggak sempat diganti Subhanallah, pagi dijanjikan paling lambat jam 10 dikumandangkan, jam 10 tepat dikumandangkan, tanggal 17 Indonesia merdeka. Siapa yang ngasih merdeka itu? Jepang menang dengan pedang, dengan pistol, dengan ini Ya, tapi kita berusaha berjuang. Tapi kemenangan itu adalah datangnya dari Allah. Makanya kalau kita ambil begini semuanya, ini adalah tarbiyah dari Rasulullah Wasallam. Kita memperingati Maulid untuk apa? Ambil ibrah, ibrah. Bagaimana Rasulullah perjuangannya? Bagaimana anda di dalam sekolah? Bagaimana dalam ilmu? Jangan hanya sekedar begini-begini. Ambil hikmah. Oh, Subhanallah. Menjadikan kita tambah kuat, menjadikan kita tambah bisa. Jangan sampai dikatakan orang-orang yang pesantren nanti keluar mau jadi apa? Hei, bisa jadi segala-galanya kalau dengan izin Allah. Ini kadang-kadang ditumpang-tumpangi dan yang tidak karuan. Makanya kemerdekaan ini luar biasa. Saat ini kita lagi kejadian di Indonesia sedang goncang luar biasa. Kalau kita mau lihat kejadian di Jakarta itu kemarin yang dari Pontianak juga banyak yang hadir ke sana. Itu adalah belakangnya siapa? Pesan. Yakin apa tidak? Bisa 7 juta lebih itu yang penggeraknya itu yang tadinya 2 juta kurang lebih subhanallah bisa menjadi 7 juta itu kenapa? Dikembosin oleh oleh oleh sebagian orang yang tidak senang dengan demo dilarang bis dilarang ini subhanallah muncul dari pesantren kalaupun nggak pakai bis kaki pun saya akan jalan itu yang menjadikan subhanallah itu dari mana? Kiamis kotanya, tapi siapa yang berjalan itu? Santri. Santri sama kiai bukan? Santri. Pada nggak tahu apa pura-pura nggak tahu? Itu semua ada di pesantren, pesantren, pesantren kumpul-kumpul, jalan santri itu. Subhanallah, santri alumni santri kiai ini semuanya tertarik dan seterusnya. Subhanallah, santri sini, santri sini, santri sini. Gemuk luar biasa, subhanallah. Yang lainnya malu kalau pesantren aja keluar. Bagaimana saya sebagai orang Islam tertarik, tertarik, tertarik. Magnetnya luar biasa. Kumpul begitu. Siapa yang menggerakkan itu kalau bukan Allah? Ini daurnya pesantren luar biasa. Setelah begitu luar biasa, tanpa dengan apa-apa disegani umat Islam. Disegani, tapi hati-hati sekarang muncul lagi yang namanya maling itu kadang-kadang munculnya kalau kita lagi lalai apa tidak kira-kira? Betul atau betul? Subhanallah baru muncul dibaca oh pesantren pesantren langsung buat yayasan peduli. Nah, mau nyuri start lagi ini lebih dahsyat dari yang tadi siapa namanya tadi? Nah ini semua Pesantren. Ngeluarin duit apa tidak? Nggak sampai ke sini. Jangan bilang belum. <laughs> tujuannya adalah menghancurkan pesantren. Tujuannya adalah menghancurkan negara ini, dimulai dari pesantren. Dikira bukan licik luar biasa. Kalau tidak ada gembar-gembor, tidak ada ini, tidak ada ini, tetapi masuk dalam ini, subhanallah, tapi pertolongan Allah selalu datang. Termasuk Kiai Gus Salahuddin, dia mengundurkan diri daripada itu golongan. Allah Gus Salahuddin buat Subhanallah. Sebelum itu termasuk ketua MUI masuk di dalamnya. Siapa namanya? Dr. G. Haji Maruf Amin. Langsung sebelumnya Salah mengundurkan diri. Masya Allah. Cuma ada orang biang-biang yang masih hijau dengan duit satu miliar. Tapi sekarang ini bahaya itu luar biasa. Mulai itu sekarang kita menang di sini, oh gitu, cekat dari sininya. Oh Allah. Makanya perjuangan-perjuangan ini luar biasa apa tidak? Tidak, Dan ini harus hati-hati. Hati-hati, tapi insya Allah kalau imannya sudah kuat, hatta di depannya sejuta triliun, kira-kira imannya berubah apa tidak? Ya. Nah, ini yang dididik di pesantren begini, jangan sampai berubah. Ini di oleh Rasulullah dalam perjalanan Rasulullah SAW di dalam bulan Rabiul Awal menanamkan akidah-akidah mabalu depan mata kita ma balu ini Allahu thalithuhuma bagaimana ya Abu Bakar wahai muridku wahai santriku wahai calon khalifahku ya Abu Bakar kalau kamu berdua kalau kamu sendirian kalau kamu sedikit kalau di situ ada Allah bagaimana kamu pasti menang atau tidak nah kalau kamu sendirian tidak ada orang lain yang melihat tapi ada Allah kira-kira mau berbuat maksiat atau tidak Nah ini yang ditanamkan oleh Rasulullah. Marhalah bin Saleh bin Alwi bin Alwi bin Alwi al-Haddad mudah-mudahan nyambung kepada Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Mudah-mudahan nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan santrinya diangkat derajatnya oleh Allah. Mudah-mudahan kita yang masuk di dalam mahat ini mudah-mudahan tambah imannya kepada Allah, tambah cintanya kepada Rasulullah. Guru-guru yang mudah-mudahan menjadi guru-guru yang mulia, yang mengajarkan apa yang diberikan amanah oleh Rasulullah untuk eh. khusus guru kami guru kita semuanya yang dimuliakan oleh Allah Habib Hasan bin Mustafa mudah Al-Haddad mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah dan guru-guru lain Habib Abdul dan yang lain-lainnya saya tidak bisa menyebutkan mudah-mudahan kita menjadi pembina-pembina pemimpin-pemimpin guru-guru yang mulia dibahkan ke derajatnya oleh Allah yang bisa meneruskan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kehadiran para habaib, para alim ulama, para kiai, mudah-mudahan ini menambah keberkahan di majlis ini. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, ya Rabbana, ya Rahim. Ya Allah, kami ingin iman ini, ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah iman kami, ya Allah. biasanya putus asa karena kurang iman ya Allah. Yang diajarkan Nabi Muhammad ya Allah, kuatkanlah iman kami ya Allah. Kami ingin menjadi orang yang soleh ya Allah. Kami ingin menjadi orang yang soleh ya Allah. Kami ingin membahagiakan ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang kuat iman ya